Apalagi kita sebagai seorang tullab di masa-masa muda kita, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita bisa manfaatkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang pemuda dan pemudi tentunya masuk dalilnya adalah seorang santri santriwan, santriwati putra dan putri yang ketika di masa mudanya tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhilluhum Allah yawma la dhilla illa dhilluh ada tujuh golongan manusia di mana Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Salah satu dari tujuh golongan tersebut wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, seorang pemudi yang dia tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Dia gunakan umurnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang mulia, salah satu ibadah yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat tersebut adalah menuntut ilmu agama, menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, alhamdulillah di mahat kita, di masjid kita tiap malam kita belajar, tiap hari kita mempelajari Al-Qur'an, pelajari sunnah, maka ini adalah merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang hendaklah menjadi dorongan bagi kita untuk menjadi hamba-hamba yang menyempurnakan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwana fillah azakumullah barakallahu fikum pada malam hari ini insyaallah merupakan pertemuan yang ketiga dari pembahasan kita <clears throat> terkait tentang tema yang telah kita sebutkan <clears throat> yaitu introspeksi dirimu di tengah wabah corona. Introspeksi dirimu di tengah wabah corona. Kita masih pada pembahasan yang kedua yang menjadi hendaklah menjadi bahan introspeksi dan pelajaran bagi kita. Di tengah tersebarnya pandemi corona ini, adalah dengan menyempurnakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-tawakkal 'ala Allah, al-i'timad 'ala Allah Subhanahu wa taala fi jalb manafi wa daf' al-madar. Nah, menyandarkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam upaya untuk mendapatkan manfaat dan menolak mudarat. Ini adalah tawakal. Dan tawakal ini barakallahu fikum adalah merupakan tanda seorang muslim, tanda seorang mukmin. Wa 'ala fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jikalau kalian orang-orang yang beriman. Di dalam bertawakal maka kita diperintahkan untuk mengambil sebab-sebab. Mengambil usaha. Apakah itu sebab-sebab yang syar'i? Yang kedua adalah sebab-sebab yang kauni, yang qadari, yang sesuai dengan penelitian kedokteran misalnya. Oleh karena itu di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa azamta fatawakkal 'ala Allah." Apabila kalian berazam, bersungguh-sungguh mengambil usaha sebab maka fatawakkal 'ala Allah. Setelah itu bertawakkallah kalian kepada Allah. Hasil dari apa? Usaha yang kita lakukan. Hasil dari usaha yang kita lakukan. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Bagaimana tawakal yang benar itu? Memberikan contoh dengan apa? Dengan seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkuluhi. Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka sungguh Allah akan memberikan apa? Akan memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Ya. Bagaimana tawakalnya burung? Yang diberinya dengan usaha. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung ini pergi dalam keadaan lapar di pagi hari, dia pergi. Lapar dia, pergi. Tentunya perginya burung ini apa? Untuk bekerja. Untuk berusaha. Apa buktinya? Di sore hari dia kembali sudah dalam keadaan kenyang. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa burung ini berusaha Tidak serta-merta mengatakan tawakal ala Allah, tinggal saja di sarangnya. Allah akan berikan makan kepadanya. Tidak. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Di pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar, setelah kembali dia sudah kenyang. Menunjukkan bahwa tawakalnya burung ini dibarengi dengan usaha. Dan ini pelajaran penting barakallahu fikum bagi kita bahwa Tawakal itu tidaklah menafikan sebab usaha. Bahkan kesempurnaan tawakal adalah dengan usaha yang harus dilakukan. Ya. Termasuk tawakal yang benar ketika terjadinya wabah penyakit. Dan apa yang tersebar di akhir-akhir ini, bahkan dimulai dari awal tahun, 2020 apa yang disebut dengan virus corona nah barakallahu fikum maka tentu harus ada upaya yang dilakukan harus ada sebab-sebab yang harus dilakukan sebab yang sesuai dengan syar'i yang kedua sebab yang sesuai dengan apa qadari sebab yang syar'i yaitu apa yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Apakah dengan menyempurnakan tauhid, menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan, menjauhi berbagai macam kemaksiatan, perkara bid'ah, khurafat dan yang lainnya. Bertobat kepada Allah atau dengan sebab-sebab yang sifatnya qadari, kauni. Itu dengan menjalankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Ini sebab-sebab yang sudah padanya melakukan penelitian disampaikan oleh para tenaga medis. Bukan hanya kesadaran satu dua orang, bahkan seluruh dari mereka sepakat dari hasil penelitian bahwa di antara upaya untuk menghindari penyakit yang berbahaya ini bahkan sampai menyebabkan kematian wal billah adalah dengan melakukan upaya-upaya apakah dengan menjaga jarak dengan memakai masker dengan rajin untuk mencuci tangan ya dan sebab-sebab yang lainnya barakallahu fikum ya oleh karena itu kita diperintahkan untuk apa diperintahkan untuk berusaha berobat ketika sakit bukan hanya sekedar pasrah kemudian menyandarkan kepada takdir Nah, kita diperintahkan untuk berobat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang penyakit menular, Nabi mengatakan la turidul mumridu alal musihha au alal musihni. Janganlah mengumpulkan onta yang sakit dengan onta yang sehat. Jangan dikumpulkan. Karena dengan sebab itu, yang sakit ini akan menularkan kepada apa? Kepada yang sehat. Namun tentu harus diingat dan ini pembahasan akidah bahwa penularan penyakit itu tidaklah menular dengan sendirinya. Semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, firra al majzumi firaraka al asad. Lari kalian dari penyakit kusta. Sebagaimana kalian lari dari singa. yang usaha untuk menghindari penyakit. نعم Oleh karena itu barakallahu fikum Ahem harus ada usaha, sebab-sebab yang dilakukan. Demikian pula bahwasanya orang-orang yang tidak berusaha mencegah terjadinya perluasan wilayah wabah penyakit maka bisa jadi telah menjerumuskan dirinya sendiri dan orang lain kepada kebinasaan. Dan ini haramkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Dicatat ini surah Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ya. Kalau sudah diketahui bahwa ini adalah penyakit yang berbahaya, ini penyakit yang bisa menularkan dengan sentuhan, dengan adanya campur baur di situ, dengan adanya apa? Sentuhan langsung secara fisik. Maka jangan seorang seakan-akan melawan. Ah, kalau Allah tidak menakdirkan saya tidak akan kena. Nah, kemudian tidak menjaga dirinya. Oleh karena itu barakallahu fikum setelah manusia melakukan sebab-sebab tertentu Sebab yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan syariat yang dibolehkan di dalam agama sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya dalam perkara kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebab-sebab yang sifatnya kauni, qadari dari apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Nah, ini selalu kita ingatkan. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah apa yang menjadi syarat yang diberikan pemerintah termasuk berjalannya pendidikan di tempat-tempat ya, secara khusus tempat yang sifatnya diasramakan karena sekolah-sekolah umum sampai sekarang belum berjalan kalau pondok-pondok pesantren pemerintah sangat menekankan bahwa diperbolehkan untuk berjalannya pendidikan di sebuah pondok pesantren dengan syarat-syarat. Dan ini harus dipenuhi. Ya. Di antara syaratnya adalah yang pertama, lokasi pondok pesantren aman dari COVID-19. Alhamdulillah. Yang kedua, para pengajarnya aman dari penyakit COVID-19. Yang ketiga, murid-muridnya aman dari COVID. Yang keempat harus memenuhi protokol kesehatan. Dan ini diingat. Mudah-mudahan besok mulai ya. Kira sudah disampaikan tadi oleh Ustazuna Ustaz Harun. Ya, dan tentunya di awal dibukanya pondok ini sudah berjalan. Dan seharusnya bagi para muda risin, bagi para pengajar harus menjadi contoh kepada para santri. Ya. Untuk menjalankan protokol kesehatan ini. Ini syarat dari pemerintah. Ya. Dan al-muslimu ala syurutihim. Seorang muslim di atas syarat-syarat mereka. Ini syarat. Berarti kalau tidak memenuhi syarat tidak akan diperbolehkan. Seandainya pemerintah mengetahui bahwa kita tidak menjalankan protokol kesehatan, tidak akan diperbolehkan berjalan. Karena syarat. Apa syaratnya? Protokol kesehatan. Jadi tidak pernah berubah memakai masker. Saya kira memakai masker ini alhamdulillah tidak begitu sulit ya, tidak berat. Tidak membutuhkan biaya. Kalau perlu yang tidak punya masker dibelikan masker, dikasih masker yang lain. Ya. Dan pada pengumuman sudah disampaikan ya bahwa ketika datang ke pondok membawa masker paling sedikit berapa? Tiga masker. Hah? Ada maskernya semua. Nah, jangan sampai dibuang. Ya. Ini zona hijau saja. Pemerintah masih memberikan syarat menunjukkan betul-betul pemerintah ini serius, tidak main-main dia. Jangan sampai kita ini ah saya kan masih anak-anak, ah, aman gitu kalau anak-anak. Di sini kan zona hijau lah. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab usaha setelah itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai masker, menjaga jarak. Ya. Kalau kita bisa menjaga jarak dalam sholat, mengapa kita tidak bisa pakai masker? Sama. Saling bergantung antara satu dengan yang lain protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah kita. Nah, barakallahu fikum. Ini persyaratan. Iya. Sebagai bentuk apa? Pertama, sebagai bentuk upaya menyempurnakan tawakal kita kepada Allah dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Yang kedua, sebagai bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Ketaatan kita kepada pemerintah. Ya ayuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Dan ulil amri minkum Al-Amri sebutkan orang tafsir mereka adalah para ulama wal umara, para penguasa. Ya. Para penguasa di antara kalian. Dan apa yang menjadi kebijakan pemerintah? Alhamdulillah semua tujuannya adalah untuk kebaikan kita dan orang lain. Kalau kita menjaga diri, berarti kita juga menjaga orang lain kalau kita tidak menjaga diri kita, tentu kita juga tidak menjaga saudara kita. Ini penyakit bukan pribadi-pribadi. Ini sosial. Dari satu daerah misalnya, semuanya menjaga diri kecuali satu atau dua orang. Sementara sangat rentan sekali penyebaran ini, apalagi ya, mungkin di daerah itu sudah tersebar penyakit, maka bisa jadi satu dua orang yang menjadi sebab tersebarnya penyakit itu. Dan ini perkara tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu harus ada upaya. Nah, memang kita harus banyak-banyak bersabar. Ya. Di dalam menjalankan protokol kesehatan pemerintah untuk menjauhi penyakit ini memang harus ekstra, ekstra bersabar. Ya, karena ada demikianlah salah satu dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah agar kita bisa mendapatkan pahala dari ujian tersebut. Naam, pahala dalam menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah kita. Kalau kita melihat terkait tentang perkara tawakal, Lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih kedengaran ya? Baik. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau tidak terbakar oleh api. Tidak terbakar oleh oleh api. Dalam surah Al-Anbiya ayat 68 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulna ya naru kuni barudan wa salaman ala Ibrahim." Kami berfirman, yakni Allah Subhanahu wa taala, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Api itu membakar ya, Ketika ada sesuatu dimasukkan ke dalam api, maka dia akan terbakar. Kayu, kertas, ya, dedaunan terbakar. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan kepada api, wahai api dinginlah kamu. Dan keselamatan bagi Ibrahim. Coba perhatikan. Raja Damrud telah mengambil usaha yang benar. Yaitu apa? menggunakan api ketika ingin membakar Nabi Ibrahim. Itu sudah benar. Ya kan? Raja Namrud tidak mengambil air untuk membakar. Karena tidak akan mungkin membakar kalau air ya. Raja Namrud mengambil api. Dikumpulkan kayu bakar, kemudian kayunya dibakar, dilemparkan Nabi Ibrahim masuk. Itu sudah menjadi ha? Ah, usaha yang benar yang telah dilakukan oleh Raja Raja Namrud karena membakar dengan api, bukan dengan air. Baik. Nah, jadi tidak mencari air atau mencari debu, mencari tanah, akan tetapi mencari apa? Api. Akan tetapi Raja Namrud ini lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan api. Iya. Dan bisa saja mengubah api ini yang harusnya membakar menjadi sesuatu yang sejuk. Dan ini telah terjadi pada nari pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api nah untuk menjadi dingin yang menyebabkan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Nah, baik. Demikian pula berkaitan dengan masalah penyakit, ya. Berkaitan dengan masalah penyakit, Allah Subhanahu wa taala zat yang menyembuhkan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit, melainkan juga menurunkan obat obatnya. Namun manusia diperintahkan untuk mencari obat sebab usaha untuk kesembuhan. Ya. Nah, alhamdulillah di saat-saat ini pemerintah kita sudah melakukan upaya mencari vaksin yang bisa mengobati penyakit virus corona ini. Jadi mudah-mudahan ya itu menjadi obat yang bisa menyembuhkan. Nah, termasuk ketika Seorang mengamalkan di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tua upaya. Ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjenguk sahabatnya yang sedang sakit. Beliau mengatakan, Allahumma Rabban Nas, azhibil ba'sa, ishfihi wa anta syafi, la shifaan illa shifa'u, shifa la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb seluruh manusia, Hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah asyafi. Asyafi artinya zat yang menyembuhkan. Itu asyafi. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian ada satu permasalahan yang ingin saya tambahkan di sini. yaitu kaitannya dengan sebagian kesalahan yang terjadi tengah kaum muslimin sebagian ucapan ucapan muncul dari kaum muslimin yang jahil tentang perkara agamanya. Ya, muncul dari sebagian jamaah apa yang disebut dengan jamaah atau tabligh. Ya. Yang semuanya itu dibangun di atas kebodohan. Ya. Ucapan yang sempat tersebar Ya. Sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin terbawa dari ucapan ini. Menganggap bahwa ucapan ini benar. Namun ini tentu ya, perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka katakan? Ya. Ini saya akan menukilkan eh, potongan dari ucapan mereka, gampang selesaikan itu corona. Kirim jamaah-jamaah ke tempat corona. Virus corona takut sama jamaah. Jamaah tidak takut sama virus. Jamaah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tidak takut dengan corona. Iya. Ini ucapan tersebar. Namun sayang sekali barakallahu fikum ucapan ini adalah ucapan yang tidak dibangun di atas ilmu. Iya. Oleh karena itu di sini kita akan berupaya untuk meluruskan dari ucapan ini. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fillah, di saat rombongan khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengadakan agenda kunjungan ke negeri Syam. Beliau mendapatkan kabar bahwa negeri Syam waktu itu tersebar sementara tersebar wabah faun. Wabah faun ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, sebuah penyakit yang mematikan, sebuah virus yang menular ya nah kulit menjadi mengerah ya gatal kemudian bengkak ya warna hitam nah mematikan ini tersebar di negeri Syam sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengurungkan rencana kunjungan tersebut nggak jadi kenapa tersebar wabah taun ternyata salah seorang gubernur negeri Syam. Beliau adalah sahabat Abu Ubaidah radhiyallahu an menyayangkan batalnya kunjungan tersebut. Kemudian beliau mengatakan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, afiraran min al-qadr min qadrillah?" Wahai Amirul Mukminin, mengapa Anda lari dari takdir Allah? Mengapa Anda lari dari takdir Allah? Lalu Umar radhiyallahu anhu menjawab dengan sangat hikmah, Coba perhatikan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. "Lau ghairaka qalaha ya Aba Ubaidah." Naam. Nafirru min qadrillah ila qadrillah. Ara'aita law kanat laka ibil. Fahabitat wadiyan lahu ihdahuma إحداهما Wal ukhra جدبة أليس إن ra'iyatil khusbah ra'aitaha biqadrillah wa in rat wa in ra'iyatil jadidah atau jadbah ra'aitaha biqadrillah aku berharap bukan anda yang mengucapkan ini wahai Abu Ubaidah iya benar kami sedang lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain jadi lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah yang lain. Ya. Seandainya kamu punya onta, kemudian ada dua lahan yang subur dan yang kering. Berdekatan ya, ini subur, ini kering. Kemudian, bukankah bila Anda gembalakan di lembah yang kering itu adalah takdir Allah? Dan jika Anda pindah kepada lembah yang subur, itu juga takdir Allah. Ya kan? Kata Abu Ubaidah, iya benar. Maka Umar pun takut kepada wabah taun, kemudian berikhtiar untuk menghindar. Dan ini tidaklah menafikan tawaf, kan? Tapi menuju kepada takdir Allah yang yang lain, yaitu keselamatan dari penyakit tersebut dengan upaya menghindari menghindari penyakit. Padahal beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat yang mulia. Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin surga. Bayangkan, sosok yang pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan bahwa syaitan tidak berani melewati jalan yang dilewati oleh Umar bin Khattab. Kalau ketemu di lorong, syaitan bertemu dengan Umar di lorong, syaitan ini menyingkir. Syaitan yang takut. Kalau sekarang ini beda. Hah? Si bacok takut sama setan. Ya. Lewat di lorong. Lorongnya sudah ada lampunya, terang lagi, takut. Oh, lihat bayang-bayang takut. Ternyata bayangannya sendiri. Oh, ada bayangan dari belakang. Takut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diceritakan oleh Rasulullah SAW syaitan itu takut bertemu dengan Umar. Nah, menunjukkan bagaimana kemuliaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Kalau kita melihat kita ini siapa? Ya. Kita bukan Umar. Keimanan kita tidak sampai kepada Umar. Ya. Nabi juga bukan. Apalagi Rasul. Naam. Kalau dikatakan kita ini orang soleh, kadang kita masih ragu-ragu. Karena masih banyak pelanggaran yang kita lakukan. Masih proses belajar. Barakallahu fikum. Dari sini menunjukkan ikhwani azakumullah bahwa sebenarnya takut kepada virus corona ini tidaklah bertentangan dengan takut kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut kepada makhluk yang bisa mendatangkan bahaya ini tergolong takut yang sifatnya apa? Takut apa? Hah? Takut tadi tadiyat yang disilahkan dengan tabi'i takut yang manusiawi ya orang takut kepada buaya takut kepada ular besar takut kepada serigala harimau ini takut tabiat takutnya kepada binatang buas itu sama dengan takut kepada virus corona oleh karena itu barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala Memaklumi adanya takut seperti ini pada diri manusia karena itu tabiat yang otomatis muncul. Ya. Yeah. Karena itu bagian dari fitrah manusiawi yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan pada diri manusia. Sehingga tidak perlu dipertentangkan dengan apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Nah, bahkan manusia yang mulia yaitu para nabi alaihi wassalam merasa takut Sebut saja bagaimana Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 21. Surah Al-Qasas ayat 21. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut waspada kalau ada yang menyusul atau menangkapnya. Ini manusia. Ya. Kemudian dia berdoa, wahai Tuhan, wahai Rabbku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Iya. Nah, Nabi Musa takut. Kemudian saat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam di hadapan para penyihir Firaun ketika tongkat beliau berubah menjadi ular. Tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular. Maka Nabi Musa alaihissalam gelisah. Beliau takut. Ketakutan beliau, oh, kok kenapa tiba-tiba tongkatnya berubah jadi ular? Disebutkan di dalam surah An-Naml ayat yang ke-10. Surah An-Naml ayat yang ke-10. Wa'alki asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbiran wala yu'aqqib ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalin ladayyal mursalin lemparkanlah tongkatmu maka ketika tongkat itu menjadi ular Ya, tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular. Dan Musa melihatnya bergerak-gerak seperti seekor ular yang gesit. Tongkat yang tadinya kayu berubah menjadi ular. Nabi Musa melihat itu bergerak. Larilah dia berbalik ke belakang tanpa menoleh. <laughs> Ditinggalkan itu ular. Kenapa tongkatnya berubah jadi ular? Nabi Musa lari, lari ke belakang tanpa menoleh. Iya. Maka dikatakan, wahai Musa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, janganlah takut. Sesungguhnya di hadapanku para rasul tidak pernah takut." Iya. Coba perhatikan. Nabi Musa alaihissalam takut kepada ular. Apakah sekelas Nabi Musa alaihissalam yang kualitas takwa dan tauhidnya jelas terjamin baik, sempurna? Ya. Bayangkan beliau termasuk Nabi ulul azmi, Nabi Ulul Azmi yang mendapatkan ujian yang sangat berat. Ketika melihat ular-ular itu kemudian berkata, saya nggak takut ular. Ya. Saya hanya takut kepada Allah. Sini ular saya cincang kamu. Misalnya. Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu isi hati manusia sendiri bahkan yang menceritakan keadaan Nabi Musa alaihissalam dan tidak mengingkari adanya rasa takut jenis tersebut yang ada pada diri Nabi Nabi Musa alaihissalam. Seandainya itu bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan takut kepada Allah, Allah sudah tegur bahwa itu bertentangan. Justru Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana takutnya Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat yang berubah jadi ular tersebut. Naam. Ya, sehingga barakallahu fikum, rasa takut itu harus dibarengi di atas di atas ilmu. Ya, harus dibarengi di atas ilmu, bukan bermodal semangat. Ini mereka-mereka yang hampir mengucapkan ucapan ini ya, ya dibangun di atas kejahilan. Tidak punya ilmu. Ya, tidak punya ilmu. Sampai kebanyakan dari mereka-mereka ini di awal-awal pemerintah memerintahkan untuk menutup tempat-tempat ibadah, mereka yang paling keras kepala. Sampai muncul aku, kenapa kita takut kepada corona? Kita hanya takut kepada Allah. Kalau kita itu ke masjid, tidak mungkin kita kena corona. Pantas mereka ini keras kepala. Kebanyakan dari mereka justru menjadi sebab tersebarnya penyakit ini. Waliyahzubillah. Di sebagian-sebagian daerah. Nah, mereka-mereka yang habis mengadakan pertemuan di Makassar, di Goa sana. Setelah pulang ke tempat mereka masing-masing. Menjadi sebab membawa penyakit tersebut ke kampung halaman mereka. Jadi tersebar. Nah, barakallahu fikum. Orang-orang ketika tidak menjaga dirinya, justru menjadi sebab orang lain celaka. Orang lain sakit. Barakallahu fikum. Nah, sehingga bisa kita rasakan bahwa ungkapan saya tidak takut virus corona, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini di dasar di atas ilmu. Tidak sari, tidak di atas ilmu bahkan hanya di atas semangat saja namun tidak didasari dengan ilmu. Nah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala terkait tentang upaya-upaya untuk menghindari penyakit telah menakdirkan, menjelaskan ya. Menetapkan bahwa kita harus patuh pada hukum dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di muka bumi. Nah, kita tidak boleh membuat hukum sendiri ya. Akan tetapi kita harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, adanya sebab akibat. Ingin selamat harus mencari sebab supaya selamat. Ingin masuk surga harus mencari sebab-sebab supaya masuk surga, selamat dari neraka. Ya, sehingga harapan yang tidak diberi dengan usaha ini tidak akan bermanfaat. Salah seorang penyair Abul Afa Abul Afahiyah yang berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah di dalam kitab Radatul Uqala Ibnu Hibban ya dikatakan tardun najata walam taslik masalikaha walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'ala al-yabas ya Engkau menghendaki keselamatan, sedangkan engkau tidak menempuh jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu itu tidak akan berjalan di atas daratan. Iya. Perahu itu berjalan di atas apa? Di atas air. Di atas lautan. Naam. Oleh karena itu kita melihat bagaimana Maryam alaihissalam. Siapa yang tidak kenal dengan Maryam? Ibunda Nabi Isa alaihissalam. Maryam alaihissalam sosok yang sudah jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika saat-saat ingin melahirkan Nabi Isa ya untuk mendapatkan buah kurma Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk apa? Melakukan usaha. Apa usahanya? Usaha untuk menggoncang pohon kurma agar kurma ini berjatuhan. Iya. Walaupun bukan dengan kekuatan, hanya sekedar memukulkan tangannya saja. Itu usaha. Dalam surah Maryam ayat ke-25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutban janiyah." Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Eh, ini Maryam alaihissalam. Nah, ada yang usaha. Walaupun sebenarnya pohon korma ini ya subhanallah, pahannya, pohonnya kokoh besar ya. Nah, tidak mungkin dengan sosok Maryam yang lemah saat-saat ingin melahirkan itu kuat untuk menggoyang pohon korma. Namun karena pentingnya untuk melakukan usaha, maka Allah perintahkan kepadanya untuk memukulkan tangannya ke korma, ke pohon korma tersebut. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan pohon korma itu. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya usaha sebab yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, ketika seorang sakit maka harus berusaha untuk berobat. Ketika ingin selamat harus mencari usaha untuk menempuh jalan-jalan keselamatan tersebut. Nah, ikhwan ibn azakumullah, oleh karena itu ini perkara yang bisa kita sebutkan sebagai bentuk upaya untuk meluruskan apa yang tersebar di tengah kaum muslimin. Ya, sehingga kita di dalam bersikap ya, di dalam melakukan sesuatu hendaklah semuanya dibangun atas ilmu. Hendaklah dibangun atas ilmu agar kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Nah, ketika seorang terbimbing dengan agama, terbimbing dengan ilmu syar'i, ketika dia tidak mengetahui dia bertanya kepada ahlul ilm, maka tentu ini adalah upaya untuk mendapatkan keselamatan baik itu di kehidupan dunia terlebih lagi di akhirat. Ini dapat kita sampaikan pada malam hari ini. insya Allah masih bersambung pada sesi yang keempat pada pertemuan berikutnya. insya Insyaallah taala innahu waliyudzalik wal qadiru alaih. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.